adalah wa kulla walalatin finnar Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia limpahan nikmat yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya saking banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat baik nikmat agama terlebih adalah nikmat agama terlebih adalah nikmat agama baik berupa nikmat dunia terlebih adalah nikmat agama yaitu seseorang Allah senantiasa berikan dia taufik untuk mengerjakan amal soleh dan juga Allah senantiasa memberikan dia taufik untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan ini adalah jenis nikmat yang paling agung jenis nikmat yang paling utama nikmat yang menyelamatkan kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirat Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat agama kita, memberikan senantiasa memberikan nikmat agama kepada hamba-hambanya. Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih perkara yang wajib. Dia senantiasa salat fardu. Dia senantiasa berbakti kepada orang tuanya, silaturahim dan amalan-amalan wajib yang lainnya. Dia kerjakan pun juga terhadap amalan-amalan yang sunnah yang bukan wajib dia menjaga salat salat sunnah, salat sunnah rawatib, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba dan juga seperti menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Bagaimana seorang bisa menyembah Allah dengan benar kalau tidak memiliki ilmu agama? Bagaimana seorang hamba bisa menjauhkan dirinya dari harta yang haram kalau dia tidak memiliki ilmu agama? maka tatkala seseorang masih Allah berikan taufik kepadanya dia menuntut ilmu agama untuk mengetahui bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah itu adalah nikmat juga yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba tersebut kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita panutan kita suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah seperti biasa di subuh uh, Senin ini kita akan meneruskan kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at tirmizi rahmatullahi taala alaihi dan kita sampai di bab ke-45 Babu maja'a fi buka'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan tentang menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tangisan beliau, apa sebabnya dan seterusnya. Uh, kita langsung masuk di hadis yang pertama dari bab ini. Qala al-Imam Tirmizi rahimahullah haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Hamad ibni Salamah an Thabit bin Aslam al-Bunani an Mutarrif wa huwa bunu Abdullah ibn Shikhir an abihi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu qawi sanatnya kuat berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Suaid bin Nasr beliau berkata menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ulama masyhur seorang imam yang terkenal ya Abdullah bin Mubarak dari Hamad bin Salamah ini juga seorang imam, ya. Seorang ulama besar, tokoh besar ya yang bernama Hamad bin Salamah. Gurunya Abdullah bin Mubarak. Dari Thabit bin Aslam Al-Bunani, beliau juga seorang ulama besar. Ya, seorang imam. Dari Mutarrif, beliau juga seorang imam yang besar. Yang terkenal masyhur. Ya, Imam Mutarrif. Dan Imam Mutarrif ini adalah anak laki-laki dari Abdullah bin Syekhir, Abdullah adalah seorang sahabat, ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al Imam Mutarrif mengambil hadis ini dari ayahnya, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Syikhir. Ya. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis ya, maka diantara keindahan sanat ini adalah riwayatul riwayatul abna anil Abba atau riwayatul ibni anil abi yaitu riwayat seorang anak dari ayahnya riwayat seorang anak dari ayahnya Imam Mutarrif mengambil hadis ini hadis ini dari ayahnya Abdullah bin Ashikhir beliau berkata saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dan beliau sedang salat dan dari rongga beliau, rongga dada maksudnya, ya, terdengar suara gemuruh seperti suara kuali dikarenakan tangisan. Jadi ketika kuali atau panci itu mendidih, maka dia mengeluarkan suara. Ya. Sama kayak kita menjarang banyu atau memasak air. Kemudian karena dia panas, sudah panas, sudah mendidih, maka mengeluarkan suara. Nah, ketika sahabat ini mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu Rasulullah sedang salat, maka beliau mendengar suara tangisan, mendengar suara Rasulullah menangis, ya seperti apa namanya seperti kuali yang mengeluarkan suara tatkala mendidih. Nah, ini adalah uh, termasuk jenis tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sifat tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu seperti apa? seperti suara kuali atau panci yang mendidih yang mengeluarkan suara Nah, sahabat ini di sini mengatakan wali jaufihi azizun ka azizil mirjan minal buka. Dan dari rongga dada beliau terdengar suara mendidih seperti suara kuali. Minal buka disebabkan tangisan, ya, disebabkan tangisan. Maksudnya adalah kata Syekh Abdul Razak, wali sadrihi sautun ka ghilyanil qidri al-muttakhadhi minan nuhasi idza kana 'alan nar wa hadha as-sautu buka khasyatin wa syauqin Jadi kata Syekh, di dada beliau ada suara seperti mendidihnya kuali yang terbuat dari tembaga. Nah, kalau kayu kan nggak mungkin ya. Ini ketika dia terbuat dari tembaga, maka ketika mendidih dia akan mengeluarkan suara apabila diletakkan di atas api. Jadi ketika kuali yang berisi air kita letakkan di atas api dan dia mendidih maka mengeluarkan suara. Nah, uh, tangisan ini kenapa? Apa sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di dalam salatnya? Ini perhatikan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di dalam salatnya. Pertanyaan untuk kita adalah Pernahkah kita menangis ketika di dalam sholat? Bukan menangis karena mengingat utang, ya. mengingat masalah, bukan itu ya. Perhatikan alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika di dalam sholatnya. Kata Syekh menyebutkan, wahada sautu muka khushyah wa shaukin wa mahabbah lillahi azza wa jalla. Tangisan ini adalah tangisan khushyah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut beliau yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tangisan kerinduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tangisan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Rasulullah di dalam salatnya ya, saking takutnya kepada Allah, sangat rindunya kepada Allah dan sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala beliau beliau menangis di dalam salatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika salat kita harus paham apa yang kita baca. Kita harus menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita kerjakan. Sehingga akan menangis akan membuat kita bisa menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mentadabburi apa yang kita baca karena kekhusyuan kita yang sangat mendalam ketika sholat Maka akan melahirkan tangisan ya. Dan ini sulit ya. Kita saja di luar sholat Mungkin jarang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala Jarang menangis karena mengingat kematian Karena mengingat dosa kita yang sangat banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat kelalaian kita, kekurangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di luar sholat saja mungkin kita jarang maka sungguh beruntung ketika seorang muslim, seorang hamba mampu karena khusyuknya, rasa takutnya kepada Allah, mampu menangis di dalam salatnya. Ketika dia salat tahajud misalnya menyendiri di dalam kamarnya, dia salat, dia faham yang dia baca, ya, dia mengerti tafsirnya, dia baca, dia renungkan, kemudian akhirnya dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan tentang keutamaan menangis di dalam kesendirian. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa di antara keutamaan menangis tatkala di, di masa di ketika dia sendiri ya. Karena Allah tangisannya, maka sab'atun yudhilluhumullah yaumal fi dhillihi yaumal qiyamah Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi atau qamakala qala sallallahu alaihi wasallam. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan tersebut. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan tersebut di hari kiamat. Di antaranya adalah Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah di masa kesendirian dia. Kemudian dia mengeluarkan air mata. Entah ketika dia berzikir, ketika dia membaca Al-Quran, atau ketika dia sholat. Dia menyendiri di dalam kamarnya, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian dia mengeluarkan air, ma air mata. Maka ini seseorang yang mendapatkan jaminan naungan di padang mahsyar kelak. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hal-hal tersebutlah membuat beliau menangis ketika di dalam salatnya. Maka seseorang yang tidak mencintai Allah, yang tidak takut kepada Allah, yang tidak rindu kepada Allah, tidak rindu berjumpa kepada Allah, maka sulit untuk menangis. Terlebih di dalam salatnya. Di luar sholat saja mungkin dia susah, apalagi ketika di dalam sholat. Maka orang yang sangat takut kepada Allah, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, ya. Dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala siksaannya sangat pedih. Dia tahu bahwasanya azab kubur akan menanti dia dan seterusnya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah maka ini hal yang membuat kita bisa menangis, maka harus meninggikan kecintaan kita kepada Allah, meninggikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa faedah lagi yang kita bisa ambil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi ya. Yaitu fil hadis dalilun ala kamali khaufin Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa khasyatihi min rabbih azza wa jalla wa qad kana alaihi salatu wassalam ashaddan nasi khaufan min Allah tabaraka wa ta'ala kama jaa fi hadits sahihaini wallahi inni la'lamu inni la'lamuhum lillah inni la'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyatan uh, hadis ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan kesempurnaan takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Robnya Allah Azza Wajalla. Nah, di sini menunjukkan tentang kesempurnaan takut dan khawatirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menunjukkan itu? Yaitu beliau menangis ketika di dalam salatnya karena kesempurnaan takut beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka bisa kita ambil faedah yang lain kalau kita ingin menangis karena Allah maka perkuatlah rasa takut kita kepada Allah bagaimana caranya agar kita bisa semakin takut kepada Allah maka jawabannya adalah dengan menuntut ilmu agama dengan apa? menuntut ilmu agama nah, Karena karena diantara faidah utama seseorang yang menuntut ilmu agama senantiasa istiqamah menuntut ilmu agama maka akan menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ala inna uh, firman Allah Subhanahu wa taala uh, ala uh, yang intinya adalah uh, ulun lupa ayatnya bahwa uh, ayatnya adalah innama yakhsyallah min ibadihi ulama innama yakhsyallah min ibadihi ulama bahwasanya hanya yang takut kepada Allah adalah para ulama para ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama maka orang yang memiliki ilmu agama, ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat, dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka pasti akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia senantiasa menuntut ilmu agama, dia amalkan ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat, maka akan semakin dalam dirinya timbul ketakutan kepada Allah semakin tinggi. Nah, ketika hatinya semakin tinggi takut kepada Allah, maka akan melahirkan ibadah yang lain, menangis karena Allah, ketika dia salat dia menangis, ketika membaca Al-Qur'an dia menangis dan seterusnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan takut Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah sehingga beliau menangis ketika di dalam salatnya. Dan sungguh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga terdapat di hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, wallahi demi Allah, ini la'lamahum billah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling alim, orang yang paling mengenal di antara mereka, di antara manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, demi Allah, akulah orang yang paling berilmu, yang paling tahu tentang Allah daripada mereka dan aku adalah orang yang sangat takut kepada Allah dibandingkan dengan dengan mereka dengan manu, manusia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, adapun sebabnya ya, tadi disebutkan oleh Syekh bahwa tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, adapun eh, sebab beliau takut kepada Allah ya dikarenakan kamal ilmihi sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan ilmu beliau tentang Allah kesempurnaan pengetahuan beliau tentang Allah Subhanahu wa taala jadi rentetan rentetan rentetannya adalah kenapa beliau menangis karena rasa takut beliau yang luar biasa kepada Allah kemudian kenapa beliau takut nah karena beliau sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tahu tentang betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang diketahui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa huru-hara hari kiamat sehingga itu menumbuhkan rasa takut beliau kepada Allah. Ya. Jadi Rasulullah menangis karena beliau sangat tahu tentang Allah Subhanahu wa taala tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, tahu siksa Allah sangat pedih, tahu di hari kiamat yang Allah ciptakan huru-haranya luar biasa. Sehingga apa? menimbulkan rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang lain ya, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamun ma'alam labahiktum qalilan wa labakaitum kathiran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai umat Muhammad." Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya ummat Muhammad." Wahai umatnya Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui berupa bagaimana huru-hara hari kiamat ya, berupa bagaimana siksaan Allah yang begitu pedih, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui berupa huru hara hari kiamat, berupa adab kubur, berupa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Kenapa banyak menangis? Karena takut yang luar biasa mengetahui bagaimana huru hara kiamat, adab kubur dan seterusnya. Kemudian Faidah eh, faedah yang berikutnya, hadis ini juga sebagai dalil bahwa orang yang sholat dia sepantasnya seharusnya menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Nah, karena khusyuk itulah dia bisa menangis. Minimalnya dia bisa khusyuk sekalipun dia belum bisa menangis. Minimal dia bisa menghadirkan kekhusyuan dia di dalam hati ketika di dalam sholatnya. Karena khusyuk adalah ruh sholat Ya, jadi ketika orang itu salat berjamaah di dalam sebuah musola, maka tidak semuanya pahalanya sama. Tidak semua pahalanya banyak. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Apa yang uh, eh, yang, yang membedakan hal itu? Kenapa banyak, kenapa sedikit? Dilihat adalah dari sisi khusyuknya. Ada misalnya ada lima orang yang khusyuk, maka dia banyak pahalanya. Sisanya misalnya enggak khusyuk, maka sedikit pah pahalanya. Maka khusyuk adalah ruh di dalam sholat. Terlebih dia bisa menangis, subhanallah bisa menangis di dalam salatnya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khusyuknya luar biasa. Dikarenakan beliau rasa takut beliau kepada Allah sehingga apa? mengeluarkan ta tangisan. Maka hadis ini juga sebagai dalil kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam salatnya. Kemudian dalil yang uh, faedah yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan annal buka la yubtilus shalah mutlaqan. Hadis ini menunjukkan bahwa menangis tidak membatalkan salat secara mutlak. Ya, tidak membatalkan salat secara mutlak. Kenapa demikian? Karena salat berbeda dengan berbicara. Karena apa? Afan, karena menangis berbeda dengan berbicara. Kalau berbicara batal, tetapi kalau menangis sekalipun mengeluarkan suara, maka tidak membatalkan salat. Karena menangis berbeda dengan berbicara. Maka tidak membatalkan sholat secara mutlak. Sama saja apakah muncul darinya dua huruf ataupun tidak. Sama saja ketika dia menangis ternyata mengeluarkan suara yang membentuk dua huruf ataupun tidak. Maka tidak membatalkan sholatnya. Ada yang mengatakan bahwa ingkanal buka min khasyatillah la yabutil. la yubutil Wa in kana wa in kana li amrin dunyawiyyin abtal. Ada juga di antara ulama yang mengatakan bahwa jika tangisannya karena Allah di dalam salatnya maka tangisannya tidak membatalkan salat. Dan jika tangisannya karena perkara dunia, banyak hutang, dikejar macam-macam ya. Kemudian intinya urusan dunia, dia menangis di dalam salatnya karena urusan dunia. Maka itu membatalkan salatnya. Ada juga yang mengatakan demikian. Namun al hafiz Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani beliau mengkuatkan pendapat yang pertama bahwa menangis di dalam salat itu tidak membatalkan secara mutlak. Di antara alasan beliau adalah li'annahu laisa min jinsil kalam dikarenakan tangisan bukan jenis berbicara, bukan jenis dari obrolan pembicaraan, maka tidak membatalkan salatnya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara dalil ya bolehnya menangis di dalam salat dan tidak membatalkan salatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga di surah Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadaw wa bukiya. Kata Allah Subhanahu wa taala apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman maka mereka tersungkur, bersujud dan menangis. Allah memuji mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka tersungkur, sujud dan menangis. Ini pujian. Orang yang mendengarkan firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, malah mereka sujud kepada Allah, kemudian mereka menangis kepada Allah. Ini adalah pujian dari Allah. Maka sisi pendalilannya Allah memuji orang yang ketika salat dia menangis, maka tidak membatalkan salatnya. Kemudian Eh, faedah yang lain maka diantara uh, eh, uh, eh, faedah yang lain afwan bahwa lawan dari menangis adalah tertawa nah bagaimana hukumnya tertawa di dalam sholat ini kan menangis di dalam sholat maka tidak membatalkan adapun tertawa bagaimana zakara ba'dul ulama anna dhahka fi sholati yubtiluha mutlaqan nah bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tertawa di dalam salat itu membatalkan salat secara mut mutlak. Lima fihi min hadki hurmatis salah. Apa alasannya? Di antaranya adalah dikarenakan tertawa di dalam salat itu merusak kehormatan salat. Kenapa orang tertawa di dalam salat? Padahal kenapa? Diperintahkan untuk menangis, untuk khusyuk. Ini tertawa di dalam salat berarti dia seakan-akan apa? Merusak kehormatan salat. Maka berkata Imam Ibnul Mundir, ajma'u ala anna dhahka yufsidus salah wa akthar ahlul ilmi ala anna tabassum la yufsiduha. Ibnul Mundir mengatakan para ulama ijma' ya, berijma para ulama bahwa tertawa membatalkan sholat dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa senyum tidak merusak sholat. Nah, tertawa beda dengan senyum. Adapun senyum tidak mengeluarkan suara, hanya sebatas apa? Ah, menarik sisi ujung dari mulut, hanya senyum saja tidak mengeluarkan suara maka tidak membatalkan salat. Tetapi kalau dia tertawa mengeluarkan suara maka membatalkan salat wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 323. Qala Imam Tirmizi haddatsana Mahmud bin Ghailan qala Haddatsana Muawiyah ibnu Hisham qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Abidah an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Iqra alayya fakultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu suratan nisa hatta balagtu wajina bika ala haula'i syahida suratun nisa qala faraitu aynai rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahmilan hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi di kitab satunya Jami' Tirmizi Berkata Imam Tirmidzi memberikan hadis kepada kami Mahmud bin Wa'ilan beliau berkata memberikan hadis kepada kami Muawiyah bin Hisham. Beliau berkata memberikan hadis kepada kami Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri atau yang lebih masyurnya dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa harus dijelaskan? Karena ulama hadis yang bernama Sufyan yang terkenal ada dua. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri yang kedua Sufyan bin Uyainah. Di sini Sufyannya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri atau Sufyan Ats-Tsauri. Dari guru beliau A'mash Ibra, uh, dari guru beliau Al-A'mash ini adalah uh, gelar ya, bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Sulaiman bin Mahron. Dari Ibrahim, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dari Abidah bin Amr As-Salmani, dari sahabat Nabi yang mulia ulama dari kalangan para sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Iqra alayya, bacakan Al-Qur'an untukku." Rasul menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk untuk membacakan Al-Qur'an untuk beliau. Nah, eh, faedah hadis yang lain ini menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena beliau pernah diminta oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikro alaiya kata Rasulullah, bacakan Al-Quran untukku. Fakultu, maka aku mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, aku membaca untukmu, sedangkan engkau diturunkan Al-Quran. Beliau merasa uh, merasa tidak pantas ya membacakan kepada Nabi sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi bukan kepada beliau diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aqra'u alaika wa alaika unzil Saya membacakan untukmu sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu Apa jawaban Rasulullah maka Rasulullah menjawab inni uhibbu an asma'ahu min ghairi saya suka mendengarkan Al-Quran dari selainku. Saya suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nah, perhatikan ini kesukaan Nabi. Sesuatu yang disukai oleh Nabi. Nabi suka mendengarkan Al-Quran dari suara orang lain. Maka nanti di sini disebutkan bahwa di antara faedah di sini adalah dianjurkan untuk mendengarkan bacaan orang lain. Jadi kita meminta orang lain ada ada teman suara bagus, makhorijul huruf bagus, kemudian kita lagi lagi sedih misalnya minta tolong bacakan Al-Qur'an untukku maka itu dianjurkan ya meminta orang membacakan Al-Qur'an di dianjurkan sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang-orang lain faqara'tu suratan nisa kata sahabat ini maka saya membaca surah An-Nisa nah ini penamaan surah maka surah yang eh, setelah al Imran al Imran ya eh, Al-Maidah, kemudian Ali. Setelah Al-Maidah, -Al kemudian surah An-Nisa. Nah, An-Nisa ini memang uh, namanya uh, sudah disebutkan uh, sejak zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam bernama surah An-Nisa. Maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka saya membaca surah An-Nisa. kemudian ketika beliau membaca surah An-Nisa, hatta balagtu sampai saya membaca wajibna bika ala haula syahida. Kata Allah, dan kami mendatangkan untukmu nah, afwan dan kami mendatangkan untuk mereka eh, afwan eh, begini terjemahnya dan kami mendatangkan kamu untuk mereka sebagai saksi jadi ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa kemudian melewati sampai kepada ayat wajibna bika alaha ula syahida dan kami mendatangkan kamu untuk mereka agar menjadi saksi untuk mereka. Nah, maksudnya apa ayat ini? Nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, kita baca dulu. Nah, setelah Abdullah bin Mas'ud melewati ayat tadi bahwa engkau hai Muhammad nanti di hari kiamat menjadi saksi untuk umatmu sendiri. Engkau akan bersaksi kalau umatmu baik maka engkau akan bersaksi untuk mereka. Kalau umatmu misalnya di antara mereka berbuat bid'ah, dosa besar, maka engkau pun juga akan bersaksi di hadapan kiamat untuk mengatakan yang demikian. Nah, setelah Abdullah bin Mas'ud melewati ayat ini, qala saya mengatakan, eh, beliau mengatakan, lalu saya melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercucuran air mah mata. Kenapa? Karena mengingat ayat ini bahwa beliau nanti bersaksi di hadapan Allah untuk umatnya apa yang dikerjakan oleh umatnya. Yang baik beliau bersaksi, yang buruk juga beliau ber bersaksi. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak di kitab syarah beliau. Nah, di sini uh, Rasul mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Saya membacakan untukmu sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan untukmu." Kata sahabat, kata Rasulullah, "Sesungguhnya saya menyukai mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain." yaitu mendengarkan suara Al-Qur'an, mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Jibril. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya pun juga suka mendengarkan bacaan orang lain, yaitu dari malaikat Jib Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain yaitu dari siapa? Dari malaikat Jib Jibril. ahu min ba'di ashabihi radhiyallahu taala anhum dan juga Nabi mendengarkan bacaan Al-Quran dari sebagian sahabatnya dan wata'afurul insan bil Quran taratan yakunu bitilawatihi lahu wa taratan bisama'ihi min ghairihi jadi uh, ketika kita ingin uh, memberikan pengaruh di dalam hati kita dengan Al-Quran itu tidak otomatis kita sendiri yang membaca maka dengan mendengarkan bacaan orang lain pun bisa membuat kita terenyuh, membuat kita apa? tersentuh dengan Al-Qur'an. Jadi kata Syekh menyebutkan dan membekasnya di hati manusia dengan Al-Qur'an itu bisa dengan membacanya langsung atau bisa juga dengan mendengarkannya dari orang lah dari orang lain. Ini sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi istilah ya bahasa Banjarnya menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beli beliau. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, maka beliau membaca surah An-Nisa. Maka di sini ada faidah. Kata Syekh menyebutkan, وَهَذَا istafad minhu أَنَّهُ la yukrahu an يُقَالْ suratan nisa atau surat al-baqarah wala أَنْ an أَسُورَةُ as-suratul lati yudhkaru سُورَةُ nisa atau suratul lati Uh, jadi ketika Rasulullah ingin dibacakan Al-Quran maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan lalu saya pun membacakan surah An-Nisa nah ini ada sebuah faidah yaitu ini diambil faidah bahwasanya tidak dimakruhkan atau tidak dibenci bahwa dikatakan surah An-Nisa, surah Al-Baqarah. Jadi ketika kita ingin apa ada orang ingin minta bacakan Al-Qur'an. Lalu saya membacakan untukmu surah Al-Baqarah ya. Kita sebutkan langsung surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa namanya demikian maka itu tidak di, dimakruhkan tidak mengapa sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menamakan dengan demikian dan tidak perlu disebutkan dengan surah yang di dalamnya disebutkan para perempuan kan Anisa artinya apa para perempuan maka tidak perlu kita panjang-panjang mengatakan saya akan membacakan untukmu surah yang di dalamnya menyebutkan tentang perempuan atau saya akan membacakan untukmu sebuah surah yang di dalamnya ada Eh, cerita tentang sapi misalnya, maka tidak perlu seperti itu. Langsung kita sebutkan saya akan membacakan untukmu surah Al-Baqarah ataupun surah An-Nisa. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, sampai saya melewati ayat wajibna bika alaha ulai syahida dan kami mendatangkan untukmu kepada mereka sebagai saksi. Apa maksudnya? Kata Syekh menyebutkan, "Wallah azza wajalla ja'ala ala kulli ummatin minal umam syahidan wa huwa an-nabiyyu alladhi bu'itsa fihim. Kata Allah kata Syekh menyebutkan dan Allah azza wa jalla menjadikan setiap umat dari umat-umat seorang saksi dari nabi yang diutus kepada mereka. Jadi setiap nabi yang diutus kepada kaumnya, maka nabi tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk umatnya sendiri untuk umatnya masing-masing. Wahada min kamali adilillah azza wajalla dan ini adalah termasuk kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bersaksi untuk apa? Ketika umatnya ternyata melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan dosa besar, maka nabinya bersaksi, oh, si fulan, si fulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau umatnya beramal soleh, ada di antara umatnya senantiasa menyemarakkan sunnah-sunnah Nabi belajar maka Rasul pun akan bersaksi demikian nah kenapa Nabi menangis karena tatkala umatnya melakukan keburukan otomatis Nabi juga bersaksi tentang keburukan tersebut maka khawatirnya umat Nabi tersebut yang melakukan keburukan tadi karena Nabi bersaksi akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala maka Rasul menah, menangis khawatir karena Nabi sayang kepada umatnya, mengkhawatirkan umatnya, maka beliau menangis. Nanti beliau menjadi saksi umatnya melakukan keburukan, kemudian Allah azab umat tersebut dengan persaksian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan Nabi mena Nabi menangis. Bahasa banjirnya Nabi mengganang kita sebagai umat. Khawatir terjadi kepada kita di hari kia, di hari kiamat. Kemudian uh, wa Yuna sallallahu alaihi wasallam Wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syahidun ala hadhihi ummah. Kata Syekh menyebutkan dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas umat ini. Falamma wasala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi qira'atihi ila hadzal mawdi' qala ra'aitu aynai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilan ay tasila minad dumu'. Dan uh, maka tatkala Abdullah bin Mas'ud sampai membacanya beliau kepada ayat ini yaitu ayat tadi wajibna bika ala ulai syahida bahwa Allah akan mendatangkan kepada setiap umat nabi mereka dan nabi ini bersaksi di hadapan Allah tentang perbuatan umatnya. Maka saya melihat kata Abdullah bin Mas'ud, kedua mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencucurkan air mata karena menangis. Adapun sebabnya tadi disebutkan lagi oleh Syekh Abdul Razak wa bukaun Nabi sallallahu alaihi wasallam huna kana inda sama'ihi lil Qur'an min ghairihi wa bukauhu fil hadis sabiq kana inda tilawatihi lahu. Jadi kata Syekh dan menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini di hadis ini ketika mendengarkannya beliau bacaan Al-Qur'an dari orang lah dari orang lain. Adapun hadis sebelumnya hadis uh, dari Abdullah bin Syikhir tadi itu Nabi menangis karena membaca Al-Qur'an sendiri ketika beliau di dalam so, di dalam salat. Jadi Nabi menangis ketika uh, mendengarkan bacaan orang lain, pun juga Nabi menangis ketika membaca untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Nah, ini adalah termasuk hal yang diperintahkan ya oleh seorang hamba ketika dia membaca Al-Qur'an entah di dalam salatnya atau di luar salatnya atau dia mendengarkan dari orang lain maka dia diperintahkan untuk khusyuk, untuk mentadaburi sehingga dia bisa bisa menangis. Kemudian ada faidah lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yaitu hadis ini sebagai dalil ala bi talabil mar'i al min ghairihi liyastami'alah. Yaitu hadis ini sebagai anjuran untuk meminta seseorang membacakan Al-Quran dari orang lain agar dia mendengarkannya. Jadi kita dianjurkan untuk meminta seseorang yang Tentu yang kita minta ini misalnya bacaannya bagus, ya, tajwidnya bagus, sehingga kita bisa khusyuk ya. Kalau ber, tajwidnya berantakan, ya, kemudian eh, tidak eh, tidak bertartil dan seterusnya, maka kita tidak khusyuk ya. Maka uh, kita pilih yang uh, tartilnya bagus, kemudian juga tajwidnya juga bah, bagus. Jadi Hadis ini menunjukkan dianjurkannya memintanya seseorang kepada orang lain agar orang lain ini membacakan Al-Qur'an agar dia bisa mendengarkan bacaan Al-Qur'an ter tersebut. Kenapa demikian? Nah, karena tatkala kita uh, minta bacakan orang lain, maka itu lebih mudah untuk kita bisa khusyuk. Karena kalau kita baca sendiri, otomatis kita fokus kepada bacaan kita, fokus kepada tajwid kita, maka tatkala kita mendengarkan dari orang lain itu lebih fokus. Kita tidak perlu lagi apa ketika membaca harus memperhatikan tajwidnya dan seterusnya. Apalagi yang kita suruh suaranya bagus, kemudian tajwidnya juga bah, bagus. Maka kita bisa lebih sempurna untuk mendengarkan, memperhatikan dan mentadaburi. Dan ini mungkin jarang ya, termasuk uh, sunnah mansiyah mungkin, sunnah yang dilupakan atau sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Sunnah mansia itu dilupakan. Uh, apa namanya? Orang banyak yang nggak tahu. Ya. Atau orangnya tahu tapi ditinggalkan. Itu namanya sunnah mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan. Tahu tapi di, di, tidak di, diamalkan. Atau memang sama sekali tidak ta, tahu karena tidak mau belajar. Jadi uh, eh, disunahkan, dianjurkan untuk meminta orang lain membacakan Al-Quran. Al Kemudian diantara faedah hadis ini juga adalah istihbabul khusyuk wal buka inda sama'il Qur'an wa tadabburihi dianjurkan untuk khusyuk dan menangis ketika mendengarkan Al-Qur'an dan ketika mentadabburi Al-Qur'an. Ingat ini susah bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu bisa khusyuk terlebih menangis ketika mendengarkan Al-Qur'an, maka harus mentadaburi harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan khusyuk dan menangis ketika mendengarkan Al-Qur'an dan ketika mentadabburi Al-Qur'an. Faedah yang lain adalah istihbabu tawadhu'i ahli ilmi wal fadli walau ma'atba'ihim. Dianjurkan untuk tawadhu untuk tawaduknya ulama atau orang yang memiliki keutamaan sekalipun bersama murid-muridnya, sekalipun bersama pengikutnya. Jadi dianjurkan tawaduknya seorang ulama kepada kepada jamaahnya. Di sini Rasulullah apa bentuk tawaduknya Rasulullah? Rasulullah minta dibacakan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an diturunkan kepada nah, nabi. Nah, maka seorang guru, seorang ustadz, seorang panutan dia dianjurkan untuk tawaduk. Ya. Dia diperintahkan untuk apa? untuk tawadu kepada kepada jamaahnya, kepada santri-santri santrinya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tawadu, orang yang sangat tawadu. Buktinya apa? Beliau malah menyuruh orang membacakan Al-Qur'an agar beliau bisa menyimaknya, padahal Al-Qur'an diturunkan kepada beli, beliau. Maka orang yang tawadu Allah tinggikan derajatnya. Kalau orang yang takabur sebaliknya Allah akan rendahkan derajatnya, Allah akan hinakan derajatnya. Kemudian uh, adapun sebab menangisnya Nabi kan ketika membaca uh, dibacakan ayat tadi, kemudian Nabi menangis ketika sampai di ayat tentang bersaksinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kepada umat uh, terhadap umatnya. Maka Al Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, Allah yadhhar annahu baka rahmatan li ummatihi. Dan pendapat yang nampak menurut beliau bahwasanya Nabi menangis karena sayang kepada um umatnya. Li li'annahu alima annahu la budda an yashhada bi amalihim wa amaluhum qad la yakunu mustaqiman faqad yufdi ila ta'dzibihim. Al-Hafiz menyebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis karena sayang kepada umatnya, kasihan kepada umatnya. Kenapa? Karena beliau mengetahui bahwasanya beliau harus bersaksi untuk amalan mereka di hari kiamat. Sedangkan amalan mereka ada yang tidak lurus. Amalan mereka apa? Ada yang tidak lu lurus. Nah, yang tidak lurus ini, yang tidak baik ini bisa membawa kepada diazabnya mereka ketika Nabi ber bersaksi. Tidak semua umat Nabi itu agak agamanya lurus ya, amalannya lurus, enggak. Ada yang buruk, ada yang tidak baik sehingga Nabi bersaksi dan persaksian Nabi membuat mereka bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi menangis karena kasihan kepada umatnya. Maka perhatikan ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganang kita ya, senantiasa mengkhawatirkan keadaan kita maka kitalah yang seharusnya beramal soleh. Maka kita yang beramal soleh Ya, sehingga kita apa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita teruskan lagi masih bab tentang hadis-hadis yang berkaitan uh, tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada beberapa hadis lagi. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah membuat kita semakin mengikuti semakin semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma warahmatullahi wabarakatuh.